Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan dikit yaitu pembahasan seputar masih seputar apa? Allah taala berbicara. Dari kitab Syarah Lumatul I'tiqad yang disyarah oleh Syekh al alamah Shalal Al-Fauzan asbahullah. Kita lihat halaman yang keberapa sekarang? Halaman yang ke 100. Cetakan yang kami pegang ini ya, perhatian baik-baik. Kemarin membantah subhatnya orang-orang yang mengatakan Allah telah berbicara tapi pembicaraannya Nah itu hanya ungkapan yang diciptakan pada pohon Di pohonnya yang berbicara Dibantah Antum melihat catatan kaki bawah itu 129 Nah barakallahu fikum Halis syajarah takul innani yaanallah la ilaha illa ana fa'budni Ta'ala Allah amma yakulun itu Apakah pohon mengatakan Sesungguhnya aku adalah Allah tidak ada sembahan kecuali aku. Sembahlah aku. Eh, apakah mungkin pohon ngomong kayak gitu? Apakah mungkin pohon berbicara seperti itu? Enggak mungkin. Pohon makhluk gitu loh ya. Taala Allah amma yaqulun. Maha suci Allah taala terhadap apa yang mereka ucapkan. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimatullah alaih. Nam yang di atas kemarin sudah kita baca ya. Syarahnya bawahnya itu catatan nomor 130. Ghairu jaizin an yaqul hadza ahadun ghairallah. Tidak ada seorang pun yang diperbolehkan mengucapkan ucapan seperti ini kecuali Allah. Ana anallah. Sesungguhnya aku adalah Allah. Ini enggak ada yang boleh mengucapkan seperti ini kecuali Allah taala gitu loh. Paham ya? Berarti benar-benar yang ngomong siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat. Hadza raddun 'ala Jahmiyah bi annaha la taqulu syajarah. Ayo. Anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimish salata dzikri inna sa'ata atiyah aqadu ukhfiha Litus kullu nafsin mimma kasabat. Artinya apa? Ini bantahan untuk orang-orang Jahmiyah. Hah? Nah, kenapa? Karena pohon nggak mungkin mengatakan pohon itu nggak mungkin mengatakan sesungguhnya aku Allah. Tidak ada sembahan kecuali aku, sembahlah aku. Tegakkanlah salat dan mengingatku. Hah? Sesungguhnya hari kiamat akan datang, tidak akan sembunyikan lagi dan akan dibalas di masing-masing orang sesuai dengan apa yang dia lakukan. Ini pohon nggak mungkin ngomong kayak gitu gitu loh. Paham ya? Pasti berarti yang ngomong siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa benar-benar diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai beliau digelari dengan apa? Gelar Nabi Musa alaihissalam. Antum? Eh, kalimullah, orang yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala yaliku an yakuna hadzal kalam min makhluk. Enggak layak, enggak pantas ucapan ini muncul dari makhluk. Wa innama huwa kalamul khaliq jalla wa ala. Akan tapi itu ucapan zat yang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya barakallahu fikum hafizakumullah yang kita bahas pada pembahasan yang sebelumnya dan juga pembahasan hari ini barakallahu fik adalah apa? Allah Subhanahu wa taala benar-benar berbicara. Paham ya? Berbicara kepada hamba-hambanya sesuai yang Allah taala kehendaki. Kepada Nabi Musa alaihissalam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada siapa pun yang Allah taala kehendaki. Namun ingat-ingat pembicaraan tanpa perantara tapi dengan tiga kaifiah, dengan tiga gambaran Pertama, berbicara langsung tanpa perantara tapi dibalik ijab. Kita lewatnya ya. Yang kedua, berbicara langsung, paham ya? Naam tapi melalui apa? Jibril. Paham ya? Malaikat maksudnya. Kemudian yang ketiga, berbicara melalui wahyu. Paham ya? Tiga, enam keadaan tersebut. Kesimpulannya Allah taala benar-benar berbicara dengan dalil yang sudah kita lewati apa ayatnya? Wa kallamullahu Musa taklima. Allah taala benar-benar mengajak bicara Nabi Musa alaihissalam dengan sebenar-benar pembicaraan. Jadi nggak bisa lagi dibantah ya. Benar-benar Allah Taala berbicara, ada suaranya, ada hurufnya. Paham ya? Ada suaranya, ada hurufnya. Dan di antara kalamullah ya azza wajal adalah Al-Qur'an Karim. Al-Qur'an Al-Karim sehingga Al-Qur'an Karim bukan makhluk tapi kalamullahi azza wajal minhu bada'a wa ilaihi